الحمد لله الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وازم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus-putusnya melimpahkan nikmat dan mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sampai detik ini masih tetap istiqomah dalam akidah dan ibadah. Semoga sisa-sisa umur yang masih diamanahkan Allah kepada kita dapat kita manfaatkan secara maksimal untuk meraih ridha Allah dan menggapai husnul khatimah. Begitu cepatnya perjalanan hidup di alam dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad lebih telah menyatakan La takumu sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai masa saling berdekatan. As-sanatu kasyahri. Satu saat nanti satu tahun bagaikan satu bulan. Wasyahru kal jum'ati. Satu bulan terasa seminggu. Wal jum'atu kal yaum satu minggu bagaikan satu hari wal yaum kasaah satu hari bagaikan satu jam dan satu jam ibarat orang yang membakar secari kertas begitu api dinyalakan ludeslah kertas itu bagi orang-orang yang memperhatikan perjalanan hidup dengan segala perubahan yang terjadi tentu akan merasakan betapa singkatnya singgah di planet bumi ini. Ternyata 14 abad lebih Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam salah satu firman-Nya A'udzubillahi rajim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ab mimma ya'kulun nasu wad dawab Sesungguhnya perumpamaan hidup di alam dunia itu Tak ubahnya bagaikan air yang aku turunkan dari langit Membasahi bumi bercampur dengan tanam-tanaman Baik yang dimakan oleh manusia maupun binatang Sehingga ketika bumi itu menunjukkan kesempurnaannya Berhias dengan indahnya Subur dan hijau di mana-mana Sehingga penghuni dunia itu pun menyangka bahwa mereka mampu menguasai dan mengaturnya. Di saat itulah datang keputusanku. Azab menimpa bumi membuat seolah-olah tanaman itu tercabit. Tidak pernah ada tanaman yang tumbuh dari kemarin. Demikianlah ayat-ayat perumpamaan bagi orang-orang yang berfikir. Jikalau akal dan pikiran kita dibimbing oleh hidayah Allah, tentu mampu menangkap sejarah dan kehidupan manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan tanaman yang disiram oleh hujan seperti hari ini, tak lama lagi rumput-rumputan akan sama bertumbuhan di mana-mana sehingga menunjukkan kesempurnaan dan keindahannya. Di saat para petani menyangka mampu menguasai dan mengaturnya, datanglah perubahan yang ditetapkan oleh Allah. Mereka menyangka mampu mengatur dari sektor pertaniannya. Di saat mereka sedang euforia menikmati hasil pertaniannya, datanglah ketetapan Allah. Datang banjir, hama, badai, halilintar menyambar, berantakanlah pertanian di saat mereka sedang mimpi menunggu harapannya. Para pedagang-pedagang yang sedang euforia menikmati hasil perdagangannya, mereka merasa mampu mengatur perdagangannya, bersaing dengan sesama profesinya di saat mereka menggubuh kuku untuk mengharapkan hasil usahanya. Di saat itu datang keputusan yang lain, datang kebangkrutan di mana-mana, kerugian dirasakan oleh manusia. Ibarat para pengusaha yang sedang euforia melebarkan sayap usahanya, dibangun gedung-gedung pencangkar langit. Di saat mereka sedang membanggakan teori yang didapatkannya, di saat itulah tiba ketetapan Allah. Penyakit menyerang, dari segala macam penyakit datang, kanker, tumor, dan lain-lain sebagainya. Ibarat penguasa yang sedang euforia menikmati kekuasaannya, mereka merasa mampu mengatur bangsa dan rakyatnya, bersaing dengan sesama politikus yang lainnya. Di saat mereka mengharapkan jabatannya, tiba-tiba datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sirnalah segala-galanya. Begitulah secara ringkas perjalanan hidup dan perubahannya. Oleh karena itu, seorang soleh dari kalangan tabi'in yang terkenal dengan nama Abu Muslim Al-Khawlani telah lama menulis dan tulisannya itu diabadikan oleh para ulama sampai hari ini. Beliau mengatakan, "Ma min yaumin illa wa huwa yunadi ya ibna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Faghtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah." Tidak ada satu hari yang datang melainkan ia berseru Wahai anak Adam Aku ini adalah makhluk yang baru Bukan hari Jumat yang lalu Hari Jumat yang lalu telah berlalu membawa segala catatan Dari perbuatan kalian Baik itu merupakan kemuliaan atau kehinaan Baik itu merupakan ibadah atau maksiat Semuanya sudah lewat Hari Jumat ini adalah hari yang baru saja didatangkan namun aku hanya bisa menyaksikan perbuatan. Jumat tidak bisa berbuat apa-apa. Tergantung manusia itu sendiri mau diisi apa hari Jumat yang datang kepadanya. Namun dia hanya berkata, manfaatkanlah diriku karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat nanti. Hari Jumat ini pun tak lama lagi akan pergi bersamaan dengan pergantian malaikat siang dan malam. Segala amal perbuatan manusia dicatatnya dan dibawa kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan kembali sampai akhir hayat nanti. Sambil meninggalkan kita ia berseru, "La'alli akhiru yaumin min ayamik Jangan-jangan aku adalah hari terakhir dari hari-harimu wala ali akhiru lailatin min layalik jangan-jangan aku adalah malam terakhir dari malam-malammu Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah bagi orang yang hati dan pikirannya dibimbing hidayah Allah akhirnya dia dapat menyimpulkan ternyata hidup itu hanyalah satu kesempatan kesempatan yang terbatas dan sangat menentukan Bahagia dan celaka seseorang di negeri sana sangat ditentukan oleh sikap hidup di hari yang sementara itu. Selamat atau tidaknya di negeri akhirat sangat ditentukan oleh bagaimana ia memanfaatkan kesempatan yang diberikan dalam hidupnya. Oleh karena itulah, kaya atau miskin, pandai atau bodoh, sehat atau sakit, pejabat atau rakyat, tetap selalu membutuhkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin setiap hari diwajibkan memohon doa minimal 17 kali dalam 17 rakaatnya. Subuh, duhur, asar, maghrib dan isya selalu ada yang tidak pernah ditinggalkan yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah padaku ya Allah jalanmu yang lurus. Jikalau Allah menghendaki Walaupun manusia dalam keadaan silau oleh gemerlapan duniawi Dia akan tetap mengerti hakikat kehidupannya Seorang penguasa negeri Khurasan Dari kerajaan Balki Yang sedang euforia menikmati tahta kerajaan yang diwariskan oleh orang tuanya Namun dalam suasana yang kegembiraan yang demikian Ia pun larut di dalam kesenangannya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dikirimnya seorang kakek-kakek tua itu di malam hari tatkala para security sedang mengantuk, dia mundar mandir di hadapan istananya. Lama-lama membawa curiga seluruh keamanan dan menangkap dirinya serta bertanya, "Kenapa kakek mundar mandir malam hari di depan istana? Apakah kau tidak lihat pintunya yang lebar?" Apakah kau tak perhatikan tiangnya yang besar? Atau kau tak pandang menara tinggi yang menjulang? Ini istana. Si kakek dengan sabar berkata, "Maaf Tuan, aku dari tadi bingung di mana aku harus istirahat malam ini untuk merbahkan tubuhku yang sudah tua ini. Aku merasa inilah tempat yang cocok untuk penginapanku hari ini. Semakin kebakaran jenggot, Security itu marah. Apa katamu? Istana semoga ini kau anggap penginapan. Di saat mereka sedang berdebat, pintu terbuka. Putra mahkota yang telah dilantik jadi raja keluar dengan sabar. Ia mendengarkan percakapan mereka. Si kakek didatangi, "Wahai tuan kakek, aku hanya ingin tahu apa alasan Anda memandang istanaku ini sebagai penginapan?" Si kakek pun menjawab dengan tenang, "Wahai tuan raja, siapa yang tinggal sebelum engkau di tempat ini? Ayahku. Dan siapa yang menempati sebelum ayahmu? Kakek moyangku." Lalu siapa lagi nanti yang akan menempati tempat ini setelah mangkatmu? Si raja pun berkata, anak cucuku. Salahkah kataku bahwa ternyata tempat ini hanya tempat singgah secara bergantian turun temurun berganti. Bukankah tempat ini hanya tempat transit untuk ber, bermalam? Salahkah perkataanku? Walaupun raja itu belum bisa menerima 100% ucapan, ia terpaksa menerima tamu itu. Diberikan tempat yang kosong di depan istana. Malam hari tatkala semua lelap tidur, sang penjaga pun mengantuk. Si kakek terus menjalankan tugasnya. Dia merangkak ke atas, memanjat, dinding dan tembok yang gelap. Tak lama ia sampai di atas atap dan di atas atap istana bukannya dia diam tapi lari dengan menggedor-gedorkan tangan dan kakinya Se dengan niat untuk mengundang daripada orang yang di bawah. Sang raja yang tidur di atas permadani empuk terbuat dari bulu binatang yang halus terganggu tidurnya dan langsung bangun dan membentak siapa yang di atas maling atau binatang Si kakek pun menjawab, Aku penggembala. Lagi ngapain penggembala di atas? Cari onta. Kamu ini waras apa tidak? Cari onta di atas. lat atap istana. Si kakek menjawab, aku juga heran. Bukankah paduka juga penggembala, menggembalakan bangsa dan rakyatnya? Aku heran, di tempat yang ampuh, mengharapkan surga, tidak pernah sujud kepada Tuhan Apakah itu waras? Itu bagian di antara cara-cara Allah membimbing hambanya. Walaupun di atas takhta kekuasaan yang megah, masih saja diselamatkan jikalau memang Allah menghendaki. Oleh karena itu kepada kita sesibuk apapun, kita masih rela meninggalkan segala aktivitas kita demi memenuhi panggilan sholat Jumat.